Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hadis tsaniya asyar hadis yang ke-12 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah siapa namanya? Abu Ayo Rahman ibnu Sahanna. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila Zubat. Zubat itu apa? Lalat. Lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian. Falyaghmidhu. Hendaknya dia menenggelamkan sekalian zubat tersebut. Lalat itu. Sumali yang zi'hu. Kemudian hendaknya dia mengambil dan membuangnya. Membuang lalat tersebut. Kenapa demikian? Fa'inna fi ahadijana janahaihi ja'a. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada penyakit. wafil ahor shifa'a. dan yang lainnya itu ada obat. Hmm. Akhrajahul Bukhari. Wa Abu Dawud wa Abu Dawud juga meriwayatkan itu dan menambahkan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi dan sesungguhnya lalat tersebut melindungi diri dengan apa? Dengan sayap yang di situ ada penyakitnya. Yaitu kalau dia jatuh, dia akan mendahulukan apa sayap yang ada penyakitnya biar tidak masuk ke dalam air. Maka jangan kita langsung mengeluarkan dia, kita tenggelamkan dulu biar sayap yang satunya yang dia sisakan yang ada obatnya itu bisa masuk ke dalam untuk menetralisir racun tersebut dan sebagainya itu, mungkin bakteri dan sebagainya. Lafaz tambahan dari Abu, eh, Abu Dawud ini doif karena Ibnu Ajlan, Ibnu Ajlan lemah ketika meriwayatkan dari Sa'id Al-Makburi. Hanya saja apa? Di sini ada pendukung yang kuat. Dari hadis Abi Said Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Rasulullah bersabda, "Fa innahu yuqaddimu sun." Karena sesungguhnya lalat itu mendahulukan racunnya. Sayap yang ada racunnya didahulukan untuk masuk ke dalam air. Maka kita jangan tertipu, jangan langsung dibuang. Kita masukkan dulu badannya semua biar sayap yang kedua masuk. Wa yu'akhiru syifa. Dan lalat itu mengakhirkan obatnya. Maka berarti tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar kesimpulannya adalah hasan Riwayiri. karena didukung dengan hadis yang lain yang sahih. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah dan ini dikenal di kalangan para apa? Afibra, para dokter. Bahwasanya apa? <clears throat> Suatu tempat yang di situ ada penyakit, biasanya di dekat situ juga ada ada obatnya. Terkenal ya semacam itu. Seperti misalkan apa? Seperti bisa ular biasanya di dekat situ sudah ada apa? Sudah ada penawarnya juga. Juga seperti apa? Seperti di daerah gurun pasir. Gurun pasir, mereka biasanya apa? Tanaman-tanaman itu akan berebut air. Makanya kalau kata para para ahli, kalau kita lihat di dekat situ ada satu tanaman saja, tidak ada di samping-sampingnya tanaman, maka kita hati-hati. Biasanya di situ apa? Tanaman ini beracun. Tanaman yang lain kalah dengan racun dia. Nah, biasanya di samping tanaman itu ada tanaman kecil yang lain yang bisa hidup. Menunjukkan apa? Tanaman ini memiliki apa? Penawar dari racun itu. Ini kata mereka dan semacam ini banyak case-case yang menunjukkan bahwasanya di dekat sesuatu yang beracun biasanya ada obat di dekat situ juga. Dalilnya adalah ini diantaranya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ternyata Lalat yang memiliki racun di sampingnya juga ada obatnya. Kemudian hadis ini salah satu ujian kepada orang-orang yang beriman. Apakah imannya itu murni kepada Allah? Apakah dia mendahulukan akalnya? Orang-orang yang mendahulukan akalnya, yang dia tidak bisa melihat penyakit itu, dia akan mengatakan apa? Dohirnya nggak ada. Dan kita sudah lihat dengan mikroskop dan sebagainya nggak ada. Sehingga dia mengingkari. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan apa? Aku lebih percaya kepada dokter kafir daripada ucapan Rasulullah. Ini tentunya kalimat kufur. Nauzubillah. Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Allah yang menciptakan lalat. Allah lebih tahu daripada para dokter itu. Dan ternyata pada pengetahuan-pengetahuan yang terakhir dengan mikroskop elektron dan lain-lain ketahuan memang ada apa? Ada penyakit di salah satu sayapnya dan ternyata bisa dinetralisir dengan sayap yang satunya. Maka kita diwajibkan beriman tanpa kita membantah sampai nanti Allah yang akan apa? membuka untuk kita. Maka kita akan mendapatkan tambahan iman dari siapa? Yu'minuna nabil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Adapun orang yang beriman setelah matanya melihat langsung, maka nilainya itu sudah amat lemah. Makanya keimanan orang yang melihat azab secara langsung, maka itu terkadang apa? Bahkan tidak diterima oleh Allah Taala. Beda dengan orang yang percaya memang akan ada azab kalau kita banyak curhatan Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya lalat itu tidak najis secara zatnya, kecuali kalau apa? Kalau kakinya membawa benda najis ya, benda najis. Tapi secara zatnya lalat itu tidak najis. Kenapa? Para ulama mengatakan hmm, karena seandainya dia najis, misalnya Rasulullah melarang untuk lalat itu dibenamkan ke dalam air. Karena tidak boleh kita merusak air dengan sengaja. Manakala Rasulullah memerintahkan untuk kita benamkan dia, menunjukkan pada asalnya zat dari lalat itu adalah apa? Adalah tohir. Zatnya itu suci. Baik dia mati ataupun dia hidup. Bahkan kebanyakan ulama dari kalangan Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan apa? Maitatuhu tohiroh. Bangkai lalat itu adalah suci. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kayak lalat itu suci, apa faedah yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah seluruh binatang yang darahnya itu tidak mengalir. Maksudnya adalah binatang yang memang tipenya bukan tipe pemilik darah yang mengalir, itu bangkainya adalah suci. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Istizkar. Ibnu Abdul Bar ini dari mazhab apa? Ibnu Abdul Bar dari Malikiyah, iya. Beliau mengatakan bahwasanya dari hadis eh, eh, beliau mengatakan bisa jadi bangkai dari binatang itu eh, ada dari bangkai binatang yang tidak najis. Apa itu? Yaitu setiap binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kemudian beliau menyebutkan contohnya adalah lebah, contohnya juga adalah akrob. Akrob itu apa? Kalajengking. Juga apa? Alas juklan, yaitu serangga yang biasa membawa e, membawa kotoran binatang untuk dibikin e, lo, e, bola, itu, bikin bol. Dan juga koror, yaitu jengkrik, dan juga apa, kumbang hijau dan lain-lain. Kemudian juga menyebutkan hadis ini. Dan ini juga didukung oleh Imam Ahsan Ani rahimahullah taala di dalam Subulus Salam. Bahwasanya apa? Walaupun hadis ini bicara tentang zubat, tentang lalat, tetapi hukumnya berlaku untuk seluruh binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Seperti apa? Kata beliau seperti lebah atau juga lebah yang zumbur itu yang hitam yang bahaya itu. Demikian pula laba-laba dan yang semisal itu. Kenapa? Karena hukum itu berlaku umum sesuai dengan keumuman illah, keumuman alasannya. Manakala alasan yang ada pada binatang-binatang tadi itu sama dengan alasan yang ada pada lalat, maka berarti hukumnya pun sama. Yaitu apa? Bangkainya tidak najis. Kenapa? Kata beliau, karena memang kenajisan dari suatu bangkai. Kenapa bangkai itu dihukumi najis? Terus apa bedanya dengan binatang yang disembelih dengan nama Allah kemudian darahnya dibuang itu tidak najis? Kata beliau, karena sumber penajisan itu adalah darah yang tertahan di tubuh binatang dengan kematian dia. Nah, sementara binatang-binatang yang lain apa yang dari kalangan serangga tadi, dia tidak memiliki darah yang mengalir. Maka dia pun apa? Walaupun dia mati, walaupun dia jadi bangkai, maka dia itu tetap suci badannya. Ini penjelasan dari Imam As-Sun'ani rahimahullah. Dan sekarang bagaimana hukum air yang terkena binatang tadi itu? Terkena apa tadi? Zubab, yaitu lalat. Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Ibnul Munzir ini dari kalangan mujtahidin mutlak, yaitu yang tidak apa tidak terkait dengan mazhab tertentu. Beliau mengatakan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya air itu tidak rusak dengan semata-mata bangkai dari lalat. Demikian pula bangkai dari e, kumbang dan yang semisal dari benda-benda tadi. Dan ini adalah pendapat Malik bin Anas pendapat Ahmad, pendapat Ishaq, pendapat Abu Ubaid, pendapat Abu Saur. Dan juga ini senada dengan ucapan Ibrahim An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Ikrimah atau dan lain-lain. Adapun kalau Asy-Syafi'i ini masih ucapan Imam Ibnu Munzir, beliau memiliki dua pendapat. Yang satu pendapat mengatakan najis dan beliau memiliki pendapat yang kedua yaitu tidak najis, airnya tadi tidak rusak. Dan ini lebih utama pendapat mayoritas ulama dengan salah satu pendapat syafi'iyah tadi. Adapun kalau yang mengatakan air tadi jadi najis karena bangkai serangga-serangga yang tadi itu yang tidak mengalir jarahnya itu, yang memiliki jarah yang tidak mengalir tadi itu, atau bagaimana bahasa kita? Yang tidak memiliki jarah mengalir, yang berpendapat itu adalah Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya tetap najis. Tetapi hadis ini jelas menunjukkan apa? air tidak pernah gigi dengan sampai lalat tersebut. Baik, ilahuna adapun yang besok pembahasannya agak panjang masalah apa? Anggota badan binatang yang terpotong. Terpotong dalam keadaan binatangnya masih hidup. Insya Allah ini besok. Allah taala ala. Minuman yang yang telah dimasuk oleh lalat itu boleh minum. Para ulama mengatakan boleh, masalah boleh, boleh. Tetapi apakah wajib kita meminumnya? Kata Syekhuna Yahya Hafidahullah, tidak wajib. Tetapi apa? Barang siapa meminumnya dia dia tidak apa tidak dosa dan tidak terkena doror. Dalil bahwasanya tidak wajib apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW memakan eh, apa? Ketika beliau dikasih apa? Hidangan zob. Ketika ternyata Rasulullah tidak memakannya, maka Khalid ibn Walid menanyakan aharamun hu? Apakah dia haram? Rasulullah mengatakan la walakin oh, walakin ajiduni ta'afuh. Dia ya, enggak haram tetapi aku merasa jijik. Ini menunjukkan apa? Kita tidak dipaksa untuk memakan makanan yang kita tidak sukai. Terserah. Yang penting kita meyakini ini halal sebenarnya. Terserah mau makan ini atau tidak makan ini terserah. Wallahu a'lam. Yang membenamkan lalat itu itu enggak hukumnya. Kenapa? hukumnya wajib memang kalau kalau dohir dari kalau dohir dari perintah wajib cuma para ulama yang disebutkan di sini tidak membahas tetapi apa dohir dari perintah wajib dan ini diperkuat dengan apa kewajiban untuk jarul mafasid yaitu menjauhi e, menolak kerusakan-kerusakan sementara kalau lalatnya tidak kita benamkan berarti apa airnya ini masih dalam kondisi teracuni nah, ini membahayakan orang lain maka emang memang harusnya kita apa kita segera kita tawarkan air itu terserah nanti kita minum ataupun tidak, barangkali dipakai wudhu orang lain, dan sebagainya. Maka wawa alam yang rosi adalah wajib, sesuai dengan perintah Nabi itu. Tadi kita ada bicara tentang macam bisa ular. Iya. Bisa ular, kalau kalau ada gigit ya. Di dalam badan dia pun ada penawar ya. Insya Allah, Memang anak baca gitu, tapi perinciannya anak nggak tahu. Makanya, walau alam, ketika anak tanya sebagian apoteker, kenapa lambang kedokteran seperti itu? Ular. Kata mereka, karena ular ini memiliki dua perkara yang berlawanan. Dia punya racun dan punya penawar. Adapun prakteknya dan sebagainya, anak yang tak paham. Bagaimana pula kita apa, doa eh, itu eh, dimakan? Memakan serangga? Ya? Contohnya yang paling senang adalah ya, anak lebah lah biasanya ada nilai pengobatan. Kalau secara umum, secara umum memakan serangga itu boleh. Dengan keumuman firman Allah Taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian di muka bumi ini, untuk kalian semua. Maka para ulama mengatakan al-asl fil asya al-halal. Segala eh, pada asalnya segala perkara itu halal. Ilama jaa an-nas ala tahrimi. Kecuali kalau ada nas yang menunjukkan dia itu haram. Maka demikian pula serangga secara umum serangga itu halal. Makanya kita sudah lewat yang kemarin masalah apa itu? Eh, hadis Abdullah bin Abi Aufa. nama nama Rasulillah sallallahu alaihi gozawat ma, eh, apa? Nak kulul jarot. Enggak ada Nak kulul jarot. Kami berperang bersama Rasulullah SAW tujuh peperangan, kami memakan apa? Memakan belalang. Maka secara umum serangga boleh dimakan. Kecuali kalau apa? Kalau dibuktikan secara secara medis dan sebagainya memang dia beracun, tentunya apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Adapun kalau untuk masalah lebah, nah Rasulullah SAW an nahl. Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh membunuh lebah. Maka menunjukkan apa? Ya tidak boleh kita memakan dia karena dia haram eh, karena dia haram dibunuh. Makanya ada pembahasan nanti para ulama mengatakan apa? Kullu manuhina an qatlihi hurima adluh. Segala perkara yang kita diharamkan untuk membunuhnya, maka memakannya itu haram. Kenapa? Kata para ulama, nggak mungkin kita memakannya tanpa melalui pembunuhan terhadap dia. Mungkin dibunuh sebelum dimakan atau nanti akhirnya terbunuh di dalam perut. Berarti kita membunuh apa yang Allah haramkan. Maka nggak boleh. Allah Allah. Ini termasuk khusus. Ada dalil khusus. Ustaz mengenai masalah tasyabuh ya. tu uh, perkara-perkara yang, yang yang kita boleh tasyabuh dan perkara yang tidak boleh secara umum yang diharamkan kita untuk menyerupai orang kafir adalah apa? Perkara-perkara yang menjadi syiar mereka, yaitu lambang-lambang mereka. Allah Ta'ala mengatakan, Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian itu menjadi termasuk golongan orang musyrikin. Dan dalil dalam Al-Quran banyak masalah itu. Dan dalil di dalam as apa? Wa man tasabbaha bi qaumin huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari golongan mereka. Kata para ulama ini terkait dengan syiar-syiar mereka. Perkara yang terkait dengan ciri khas mereka seperti apa? Seperti salib atau seperti apa zanar, yaitu apa ikat pinggang khusus orang Yahudi dan juga seperti seperti apa lagi? Yang memang jadi ciri khas ibadah suatu kaum. Ya kata para ulama termasuk apa? ayatuhum yaitu id mereka. Li anak id adalah min a'zami syiarat li din. Id adalah termasuk syiar yang terbesar di dalam suatu agama. Maka kita tidak boleh ikut merayakan ibadah mereka, e, merayakan perayaan-perayaan mereka. Ya, mungkin untuk Christmas itu atau yang lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang memang ditansis oleh Jalil bahwasanya kita tidak boleh tasabuh dengan mereka walaupun kita lihat ini bukan syiar mereka di antaranya adalah masalah apa itu? Masalah uban. Kalau kita memiliki uban, para ulama menyuruh untuk apa? Dihitamkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada uh, Abu Kuhafah radhiyallahu anhu ketika Fathu Makkah, "Wa ghayyir hadas uh, eh, ghayyir hadas saub eh, hadas wa ijtanib as-sawat." rubahlah uh, faid apa itu namanya? Uh, rubahlah ubat itu dan hindari warna hitam. Disuruh untuk cari warna yang lain. Syekhul Islam mengatakan di dalam Iqtidak Suratul Mustaqim dan hadis tadi ma'ruf, hadis sahih. Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis itu, padahal apa? Padahal ubat itu bukan dari amalan kita. Tetapi ternyata Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Untuk merubahnya. Maka bagaimana dengan amalan yang sengaja dilakukan oleh orang kafir? Maka apa minta bin aula apa itu kartu tasabul bihim maka tentunya lebih pantas untuk dia ditinggalkan e, menyerupai mereka itu ditinggalkan adapun untuk al umur al mustarakah perkara-perkara yang memang kita bersekutu dengan mereka seperti apa contohnya seperti memakai asraah memakai arloji jam atau memakai apa memakai keumuman e, slipper atau memakai keumuman kacamata yang tidak menjadi gaya khas mereka maka ini halal tidak apa-apa iya termasuk pakaian. Pakaian juga apa kita dilarang untuk menyerupai mereka. Kita disuruh untuk apa? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Pakaian itu termasuk sumber terbesar dalam masalah tasabuh. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah tasabur itu selalu haram? Anak pernah menanyakan itu kepada uh, Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri Hafidahullah. Apakah selalu tasabur itu haram? Beliau mengatakan semuanya kembali kepada perincian ada yang tersebut terkait dengan akidah, maka ini sampai tingkat kubur, Menyerupai akidah orang apa? Nasoro meyakini Allah itu tiga, ini sampai tingkat kubur. Ada yang sekedar sampai tingkat haram, yaitu apa? Tingkat haram yang Rasulullah nyata-nyata melarang kemudian kita apa? Kemudian kita sengaja mengikuti gaya mereka. Contohnya apa Yang jelas-jelas dia adalah sampai tingkat haram. Iya, yaitu apa? Mencukur jenggot. Rasulullah mengatakan apa? Ahlikus syawari bawa kulliha wa khuliqul majus. Cukurlah kumis kalian dan dan biarkan jenggot kalian dan jangan kalian eh, dan wakaliful majus yaitu selisihilah orang majus ini menunjukkan apa barang siapa dia mencukur jenggot dia maka dia masuk di dalam dosa tidak kita katakan kafir enggak karena ini sekedar sampai tingkat dosa tidak sampai kafir dan ada yang dia itu sekedar tingkat apa makruh sekedar makruh sebagaimana dicontohkan oleh Syekhul Islam tentang masalah apa itu sendal sendal Hindustan. Ini tidak sampai haram, tapi dia makruh. Sendal khusus yang dipakai oleh raja-raja India. Barangkali bawa alam yang ya agak gitu-gitu. Ini beliau mengatakan ini makruh, tidak sampai haram. Ada yang sekedar apa? Khilaful aula. Yaitu tidak sampai haram. Sekedar apa? Ini menyelisihi yang lebih utama. Seperti masalah apa itu? Seperti masalah masalah takdimus sahur. Tidak sampai makruh dan tidak sampai apa? Tidak sampai haram, tetapi dia khilaful aula. Kita menyegerakan sahur. Padahal Rasulullah mengatakan apa itu? menyuruh kita untuk apa? Untuk apa? Untuk melambatkan sahur. At-takhir sahur. agar ah, siapa dia sahur jam 3, maka enggak haram. Tapi apa? Menyelisihi yang lebih utama. Jadi tasabur itu hukumnya bermacam-macam. Wallahu a'lam. Bagaimana bulan yang menyambung hari jadi? hari nah, jadi diri sendiri. Nah, ini kata para ulama tasabur dengan orang kufar. Tasabur dengan orang kufar. Memper, e, merayakan hari jadi dirinya sendiri dan sebagainya. Cukup kita apa itu memuliakan apa yang diajarkan Rasulullah yaitu apa puasa hari Senin hari Senin adalah hari lahirnya Rasulullah cukup itu tanpa tambahan yang lain Allahu a'lam um, bagaimana uh, kalau kita hidup di tengah masyarakat uh, eh, Nasara ataupun Majus. Uh, iya. eh, kemudian uh, bila tiba perayaan dia tu, uh, selalunya dia mengungkapkan contohnya kalau uh, kalau Kristian tu uh, kita kata mereka akan mengucapkan uh, selamat hari Natal, selamat hari Natal gitu, uh, Merry Christmas, Merry Christmas. Hmm. Jadi apakah hukumnya kalau kita menuturkan semula? Para ulama sepakat bahwasanya apa? Diharamkan kita mengungkapkan tahniah kepada orang kufar di ayatihim, menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir pada hari raya mereka. Semuanya sepakat. Bahkan Abu Hanifah rahimahullah walaupun kadang memiliki pendapat yang aneh, tapi beliau justru termasuk yang paling keras dalam masalah ini. Aku memerintahkan untuk semua tutup tutup pintu, tutup kedai dan sebagainya. Jangan ikut merayakan sama sekali. Tapi ini tidak perlu sampai tingkat kayak gitu. Yang penting apa? Jangan kita kita merayakan. Bahkan Lajnah Daimah sudah menetapkan bahwasanya apa? Haram untuk kita mengatakan ucapan selamat Natal dan sebagainya karena hal itu menunjukkan apa? dukungan kepada mereka terhadap agama yang batil mereka, dukungan kepada orang yang dimurkai Allah. Maka itu nggak boleh. Cuma sekarang bagaimana kalau kita dikasih makanan sama mereka? Ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau makanan itu bukan berupa sembelihan. Kalau kalau bukan berupa sembelihan, misalkan apa? Mungkin berupa biskuit, cake dan sebagainya, maka dia halal. Walaupun mereka membuatnya adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk perayaan mereka. Kenapa? Karena ini sekitar kita dikasih, bukan kita minta-minta. Maka hukumnya masih halal makanan tadi. Berdalilkan dengan apa? Dengan asar Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau tiba-tiba dikasih makanan banyak. Ditanya, ini makanan apa? Kemudian orang-orang mengatakan ini ini perayaan orang Majusi, mereka bikin Nairus. Perayaan orang Majusi. Maka Ali menerima mengatakan, "Isna'u Nairus kullayau." Saya bikin Nairus lah tiap hari. Maksudnya bahwa ini makanannya. <laughs> Boleh seperti itu. Adapun kalau dia adalah berupa pembelian, maka kalau dia dari orang-orang musyrik pun nggak boleh. Adapun kalau dia dari orang ahlul kitab yang membaca bismillah atau yang mirip dengan itu istilahnya, maka ini halal. Karena dengan tansis dari Al-Quran. Maka beda antara apa? Kita menerima makanan mereka dengan apa? Dengan kita mengucapkan selamat hukumnya berbeda. Kita tidak mendukung. Maka boleh sekedar menerima makanan boleh. Maka seperti yang barangkali apa budak-budak di sekolah mendapatkan burkukal banyak itu. Eh apa namanya? Burkukal apa? Orange orange. Makan aja nggak apa-apa halal. Dari orang-orang yang merayakan itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam.